wala pada eh, para jamaah sekalian, eh, pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Eh, tentu atas nikmatnya lah kita insya Allah bisa berkumpul di kajian online hari ini yang disertakan oleh MT Kalbun Salim insya Allah. Uh, salawat dan salam juga kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW Baik, uh, eh, untuk uh, tata tertib uh, eh, anak akan membacakan sedikit. Yang pertama uh, kepada para jamaah mohon menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenal. Kemudian yang kedua, mohon mematikan fitur video dan audio agar tidak mengganggu jalannya kajian uh, pagi ini. Yang ketiga, pertanyaan bisa ditulis di uh, kolom chat atau di kolom komentar di YouTube Kolbun Salim TV atau bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir ini yang paling, yang tidak kalah penting, mohon memperhatikan adab-adab sebagai penuntut ilmu kita dalam uh, majelis ilmu pada pagi hari ini. Baik, insya Allah kita akan memulai kajian bersama Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala dengan tema Ada apa dengan bulan Syakban? Tapi Ustaz, uh, kami persilahkan waktu dan tempat. Waliyatafadal masyukur. Barakallahu fika. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Tak terasa kita sudah meninggalkan bulan Rajab. Tadi malam yang melihat rembulan. Dia akan melihat bulan sabit. Sudah mulai menebal. Tapi sebagian kita tidak peduli. Mau bulan sabit, mau bulan purnama, mau jadi sabit lagi. Sebagian kita sibuk dengan dunianya. Dia mengabaikan urusan agama. Dia tidak pernah bertanya tentang urusan agama. Bagaimana menjadi orang yang lebih baik? Bagaimana meningkatkan semangat beribadah? Bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal? Bagaimana cara meraih derajat-derajat yang tinggi di surga Allah Azza wa Jal? Yang dipedulikan, bagaimana menambah pundi-pundi harta Bagaimana supaya dia bisa naik pangkatnya. Bertambah lama kekuasaannya. Ahibatifillah. Allah Jalla Jalaluh menjadikan ciptaannya sebagai bahan renungan untuk meningkatkan keimanan. Agar seorang semakin yakin bahwa la ilaha illallah. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jal di surah Al-Baqarah ayat 189. Apa kata Allah Jalla Jalaluh di ayat ini? yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabihim min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji lain dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Bayangin ya. Orang-orang dulu bertanya tentang salah satu ciptaan Allah yang mungkin bagi sebagian manusia di masa sekarang ya itu hanya peristiwa alam. Memang seperti itu. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa kok seperti itu? Apa hikmahnya? Kalau bulan itu purnama terus kan enak, jadi terang. Tapi kenapa Allah bikin bulan itu lahir dalam kondisi kecil, hampir tidak terlihat. Kemudian dia menjadi lebih besar, lebih tebal, lebih tebal lagi sampai tatkala malam 15 dia menjadi bulan. Setelah itu dia mulai berkurang, berkurang, berkurang, kemudian hilang dari pandangan mata lalu lahir kembali. Seperti itu terus. Ada apa sebenarnya? Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu perhatian. Karena sebagian manusia itu menjadikan benda-benda langit sesembahan. Mereka pertuhankan matahari. Mereka pertuhankan planet-planet. Bulan sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk merenungkan ciptaan Allah bukan menuhankan ciptaan Allah. Di ayat ini Allah jelaskan. kul katakan hiya mawaqitu linnas. Allah Jalla Jalaluh yang maha lembut, maha perkasa dan maha bijaksana Allah lah yang menjadikannya. Rembulan itu nampak sabit kecil di awal bulan. Kemudian bertambah menjadi bulat ketika tengah bulan. Kemudian berkurang ya sampai hilang. Apa tujuannya? Agar manusia tahu dengan waktu Mereka tahu dengan jadwal-jadwal kehidupan ini. Waktu untuk puasa. Kita jadi tahu kapan Ramadan. Kita jadi tahu kapan puasa Ayamul Bil, 13, 14, 15. Waktu untuk mengeluarkan zakat. Penentuan itu bukan pakai bulannya, Masehi. Jadi kalau bicara zakat itu kan diwajibkan tiap berputar satu haul, satu tahun. Tahunnya itu bukan pakai tahunnya Masehi. Pakai tahunnya Hijriah. Sehingga mengeluarkan zakatnya. Sehingga kaum fakir miskin lebih cepat mendapatkan haknya. Yang kaya lebih berhati-hati. Jangan sampai ada yang bukan hak dia yang masih tertahan, bukan milik dia. Udah menjadi hak fakir miskin, ternyata dia masih tahan. Kalau hitungannya pakai bulan Masehi, ada orang mengeluarkan zakat, anak mengeluarkan zakat ustad tiap tanggal 10 Maret. Berarti hak orang miskin itu tertahan selama 11 hari. Karena seharusnya pakai hilal pakai rembulan yang hitungan harinya akan lebih pendek nanti. Kemudian waktu membayar kafarat ya. Ada kafarat yang harus puasa dua bulan. Pakai apa? Ya pakai bulan. Pakai hilal ini loh, pakai rembulan. Kemudian juga wal haji, penentuan ibadah haji. Karena haji itu ditentukan bulan-bulannya. Al-hajju ashurun ma'lumat sudah Allah tetapkan maka Allah jelaskan secara khusus kemudian ahibati fillah dengan rembulan ini juga diketahui kapan waktunya gajian ya. Tapi karena gajiannya pakai masehi. Sebenarnya kalau orang-orang faham dengan kalender hijriah, faham dengan hilal, mereka bisa menuntut gajian mereka adalah pakai hilal. itu akan lebih menguntungkan pekerja daripada perusahaan. Karena memang Allah menetapkan tadi bicara kewajiban mengeluarkan zakat itu pakai bulan Hijriah. Tapi ketika melihat hilal itu ada doanya ketika masuk ke awal <clears throat> awal bulan. Bagaimana Nabi alaihi mengajarkan doa ya. Allahumma Allahu akbar. Allahumma ahi alaina علينا بالأمن والإيمان iman والإسلام ربي وربك islam rabbi lihat bulan itu ya Allah jadikan awal bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan Islam dan keselamatan penuh dengan iman dan keamanan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa ini sebuah syariat yang menjadikan seorang muslim tatkala melihat alam ada perubahan alam dia jadi ingat dengan pencipta alam karena Allah itu Rabbul Alamin Allah itu Rabbul Alamin kemudian masalah iddah iddahnya orang kalau dikata bulan iddahnya itu pakai hitungan apa ya pakai hitungan bulan yang kita lihat itu jadi sesuatu yang mudah sebenarnya orang ketika melihat oh kira-kira tanggal sekian nih. Tapi karena kebanyakan kita udah gak peduli jadi ya akhirnya mereka tidak dapat memanfaatkan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Kemudian Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36. apa kata Allah Azza wa Jal Nah, barakallahu fiik. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أربعة حرم أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كفة كافة kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu الله ma'al muttaqin Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiqh. Subhanallah. Allah menyebutkan kita ini alhamdulillah ya. kita beragama. Yang agama kita ini satu-satu agama yang diterima Allah semuanya. Allah menjelaskan sebagai sang pencipta tentang penentuan bulan bagi umat manusia. Itu sudah ditetapkan 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Kalau mau melihat Masehi, coba dilihat bulan Masehi, sejarahnya bulan Masehi. Sebelumnya berapa bulan mereka? Terus bertambah, bertambah, bertambah jadi 12 bulan. Bagaimana hitungannya? Coba dilihat. Bagaimana mereka menghitungnya? Sedangkan Sang pencipta telah menetapkan 12 bulan itu pakai rembulan. Namanya bulan itu ya pakai bulan. Masa bilang bulan tapi pakai matahari? Perhitungannya. Dan sejak dulu 12 bulan itu sudah ada dalam catatan Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram Apa empat bulan haram itu? Januari, Februari, Desember, atau November, Desember, Januari, sama bulan Agustus. Kita yang Muslim, memang Nabi SAW pernah menyampaikan, sanana man kana qablakum. Kalian itu akan meniru, akan mengekor akan mengikuti gaya-gaya tata cara orang-orang sebelum kalian. Sama persis, sejengkal-sejengkal. Sehasta-sehasta persis. Hatta lo dakhalu juhra bin la Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubangnya, Bob. Ini salah satu binatang Eh, melata ya di padang pasir seperti iguana padang pasir tuh kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya bab lubangnya yang sempit aromanya tidak nyaman nggak enak kalian akan ikut para sahabat bertanya al-Yahud wal Nasara yang dimaksud dengan mereka Yahudi dan Nasara dan faman, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam hitungan rembulan ini pun, kita ikut semua mereka. Waktunya gajian, semua kebanyakan umat Islam itu gajiannya pakai bulan Masehi. Dan mereka menganggap ya, biasa gitu. Padahal dengan menentukan gaji itu dengan bulan Hijriah, kita mengingatkan para pekerja yang muslim dengan awal bulan-bulan Islam. Karena di situ ada ibadah-ibadah yang harus dikerjakan. Tapi ya mungkin orang akan menganggap, ya gimana Ustaz? Sekarang kan udah banyak yang nggak tahu, banyak yang kenal. Ya nanti satu saat anak kita pun akan linglung dengan sejarahnya. Ketika bicara tentang perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Dia bingung. Dia hafalnya tahun 2022. Ketika dikatakan tahun kedua berarti 2020 tahun yang lalu. Enggak. Lu sekarang kan 2020. Ketika dia baca penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Kapan 8 Hijriah itu? Sedangkan dia tidak tahu dengan kalender Hijriah. Kita gara-gara mengekor kepada peradaban orang-orang Nasara. Akhirnya kita jadi bodoh dengan sejarah kita sendiri. Makanya sebagian penulis sejarah terpaksa dia kalau nulis sejarah itu sudah sudah menuliskan kalender Masehi. Sekian, sekian, sekian. Karena udah mulai orang mulai nggak paham. Tapi ala kulihat jamaah kita masih dikasih karunia sama Allah. Kita bisa ngaji dan kita mau berbincang tentang bulan Syaban. Ada apa dengan bulan Syaban ini? Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau menulis sebuah kitab yang menarik untuk dikaji. Judul kitabnya itu Lataiful Ma'arif. Berbincang tentang kewajiban-kewajiban fadilah-fadilah selama sepanjang tahun. Berbincang tentang bulan Muharram, Rabiul awal, Safar, Rabiul Awal ya terus. Apa sih fadilah-fadilah yang sahih? Apa sih fadilah-fadilah yang enggak sahih ya? Karena kita ini alhamdulillah umat Islam di Indonesia ini suka beramal. Mereka suka beramal. Kita lihat ya ketika ada sebuah momentum untuk beramal, untuk bersodakoh pada Berbondong-bondong mereka. Ada acara sholat dini, sholat dini, Masya Allah rame mereka. Tapi yang menyedihkan sebagian kita beramal tanpa ilmu. Sehingga ketika ditegur bahwa amalannya tidak benar, dia berusaha mencari pembenaran. Seharusnya orang itu ketika ditegur, kalau dia memang tahu, aku beramal ini tanpa ilmu. Aku cuma ikut-ikutan. Ketika datang ilmu, jangan mencari pembenaran. Tapi berusaha untuk mengikuti ilmu yang telah sampai kepadanya. Ahibati fillah, bicara tentang bulan Syaban. Ini termasuk bulan yang banyak fadilahnya. Amr bin Qais al-Mullai. Iza dakhala syahra Syaban, aglaqa hanutahu, wa tafarraga liqiraatil Qur'an. Ini Amr bin Qais ya. Apabila masuk ke bulan Syaban, dia tutup tokonya. Toko tempat dia usaha dia tutup. Ngapain dia tutup tokonya? Dia fokus baca al quran Karim. Di bulan Syaban dia sudah mulai fokus baca al Quran. Salamah ibn Kuhail mengatakan kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra dulu dikatakan bulan Sya'ban itu bulannya para penghafal Quran jadi di bulan Sya'ban mereka berusaha untuk murajaah Qur'annya, baca Qur'annya, persiapan untuk Ramadan. Karena syahrul Ramadan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Karim. Tapi untuk dapat memanfaatkan bulan Ramadan, maka perlu persiapan. Bulan Syaban ini bulan persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Habib Ibn Thabit, Ida dakhala Syaban, dia juga mengatakan hadza syahrul Qur'an. Dia mengatakan ini bulannya para penghafal Quran. Jadi dia benar-benar memanfaatkan bulan Syaban untuk membaca Al-Quran, untuk memurajaah hafalannya. Abu Bakar Al-Balqi mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zara. Bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqi Zara. Bulan Syaban yang kita udah di dalamnya ini bulan untuk menyirami. Jadi kemarin bulan Rajab itu kita seharusnya sudah mulai mempersiapkan tanah yang hendak kita tanami untuk dibersihkan ya dibajak itu sawahnya kemudian benih-benih mulai ditanam di bulan Syaban ini bulan pemupukan pemupukan disirami dikasih pupuk wa syahrul ramadhan syahrul hasadiz zara bulan Ramadan itu bulan panen Beliau juga mengatakan Abu Bakar Bakri mengatakan Mathalu syahri rajab kerih Bulan rajab itu seperti angin Perumpamaannya ini Bulan rajab Salah satu bulan haram itu Seperti angin Wa mathalu sya'ban Mathalul ghaib Bulan sya'ban ini seperti awan Awan itu ditiup sama angin Angin datang meniup awan Wa syahru wa mathalu ramadhan mithil matar Bulan Ramadan pas bulan turunnya hujan. Maka bagaimana angin itu bertiup, bagaimana kemudian awan itu berkumpul lalu menurunkan air hujan. Wa man lam yazra' wa yagris fi Rajab. Barang siapa yang ketika bulan Rajab dia tidak men, dia tidak meletakkan bibit. Walam yaski fi Sya'ban. Di bulan Sya'ban dia juga nggak siramin. Karena memang apa yang mau disiramin? Dia nggak nanam apa-apa. Fakaifa yuridu ayah fi Ramadan. Tapi ini orang semuanya kepingin panen di bulan Ramadan. Makanya kita lihat sebelum Ramadan kajian disampaikan, kita ini akan panen pahala di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dibukanya pintu-pintu surga. Betul. Cuma yang perlu ditanyakan, engkau nanam apa kemarin? Kok tiba-tiba mau panen di Ramadan ini, engkau nanam apa? Kalau engkau tidak menanam apa-apa, ya sulit untuk panen. Maka sebagian orang di bulan Ramadan kita lihat di awal Ramadan, Masya Allah semangat sholat terawih, semangat puasa. Setelah pertengahan udah mulai berguguran. Apa penyebabnya? Memang dia nggak nanam apa-apa. Ahibati fillah. Kenapa disebut bulan itu dengan bulan Sya'ban? Sya'ban. Ini nama bulannya ya. Ada beberapa versi menjelaskan tentang sebab disebut atau dinamakan bulan Syaban. Ada yang mengatakan bahwasanya orang Arab biasanya di bulan Syaban itu yatasya'abuna fi li talabil miyah. Mereka itu berpencar. Syaban itu dari kata berpencar. Mereka berpencar untuk mencari air. Sebagian mengatakan mereka berpencar istirahat di dalam gua-gua karena mungkin musim waktu itu musim panas hanya disebut Sya'ban. Ada yang mengatakan li'annahu sya'iba ay zahar. Karena dia nampak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ahibati fillah. Bulan Sya'ban ini karena adanya sebelum Ramadan maka menjadi bulan yang paling tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadhan. Apa yang bakal diamalin di bulan Ramadhan itu di bulan Syaban mulai digalakkan. Mulai diperhatikan. Ngapain aja sih di bulan Ramadhan? Oh, kita berpuasa Ya udah, bulan Syaban mulai dengan puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya puasa. Puasa berhari-hari. Kita ngeliat kok kayaknya Nabi nggak mau berbuka gitu. Mau puasa hari ini, hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu puasa. Kayaknya Nabi nggak mau berbuka. Tapi di lain waktu kita melihat Nabi nggak puasa nih, berbuka. Ya udah nggak puasa berhari-hari, beliau nggak pernah puasa. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihatnya puasa di satu bulan yang lebih banyak dari puasa beliau di bulan Syaban. Jadi bulan Syaban ini Nabi SAW banyak sekali puasa. Karena nanti di bulan Ramadan kita full puasa. Sehingga persiapannya sekarang. Orang yang mempersiapkan diri itu nggak akan ngos-ngosan ya, Seperti orang yang biasa berlari, kemudian dia diajak lari jarak jauh, maka dia biasa-biasa aja. Orang biasa puasa sunnah, Ketika masuk bulan Ramadan, ya biasa aja buat dia puasa itu. Karena sebagian orang ketika masuk awal Ramadan, seakan-akan dia sangat kehausan sekali, sangat capek sekali. Ini kan awal puasa, biasa capek ini dan itu. Ya, karena dia memang puasanya hanya Ramadan. Tapi yang biasa berpuasa, sunnah di bulan Syaban, Ramadan, jadi enteng buat dia. Ummu Salamah radhiyallahu taala mengatakan ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW puasa dua bulan berturut-turut kecuali bulan Ramadan dan bulan Sya'ban, Sya'ban dan Ramadan. Jadi nyambung. Tapi jemaah pendapat yang lebih benar ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Adapun puasa beliau di bulan Syaban, maka beliau puasa hampir full, tapi nggak full, tetap tidak full. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma ra'aituhu sama syahran kamilan." mundu qadimal Madinah illa yakuna Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW itu puasa sebulan penuh sejak beliau hijrah di Madinah. Aku nggak pernah lihat Nabi puasa sebulan penuh sejak hijrah kecuali bulan Ramadhan. Ahibati fillah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan tentang puasa Sya'ban ini Siamu Sya'ban afdal min siami al-ashril hur Puasa di bulan Sya'ban itu menurut beliau itu lebih baik lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan beliau menyebutkan wa afdalu tatawwu ma kana qariban min ramadhan qablahu au ba'dahu. Sebaik-baiknya puasa sunnah itu adalah yang dilakukan berdekatan dengan bulan Ramadan. Kalau kita lihat bulan haram ini agak jauh. Seperti bulan Rajab masih ada bulan Sya'ban, baru bulan Ramadan. Bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan haram itu juga ada setelah Dhul sebelum Dzulqa'dah itu bulan Syawal. Di bulan Syawal ada puasa 6 hari, puasa sunnah. Maka beliau menyebutkan sebaik-baiknya puasa sunnah itu adalah yang dekat dengan Ramadan, sebelumnya atau sesudahnya. Wa takun manzilatuhu minas siyam bimanzilati sunanir rawatib minal faraid. Jadi kedudukan puasa sebelum Ramadan, setelah Ramadan puasa sunnah itu seperti kedudukan sholat-sholat sunnah rawatib yang biasa kita lakukan. Baik yang dilakukan sebelum zuhur atau setelah zuhur umpamanya. Kemudian wa kadzalika siyamu ma qabla Ramadan Begitulah pula puasa sebelum dan sesudah Ramadan. Ahibati fillah. Beliau menyebutkan ada sunnah-sunnah yang mutlak. Dan puasa juga seperti itu. Sehingga ibadah yang paling mulia adalah yang berdekatan dengan ibadah yang wajib. Seperti sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Para ulama berbeda pendapat tentang penyebutan alasan Kenapa Nabi SAW kok banyak sekali puasa di bulan Syaban? Apa alasannya? Pendapat pertama mengatakan karena Nabi SAW biasa puasa tiga hari dalam sebulan. Tapi terkadang beliau nggak puasa disebabkan safar atau perkara-perkara yang lainnya. Maka hari-hari yang beliau nggak puasa itu terkumpullah di bulan Syakban ini maka beliau mengkodoknya. Karena Nabi SAW apabila melakukan ibadah sunnah, biasanya beliau akan terus menjaga ibadah tersebut, nggak ditinggal. Kalau ketinggalan beliau akan mengkodok. Ini pendapat yang pertama. Jadi beliau menjadikan bulan Syaban bulan untuk menggantikan puasa tiga bulan dalam sebulan yang beliau tinggalkan. Makanya banyak puasanya. Kalau 10 bulan beliau nggak puasa berarti kan butuh 30 hari, butuh satu bulan. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi itu mereka biasanya mengkobok utang puasa Ramadan di bulan Syaban. Nabi puasa dalam rangka mendampingi istri-istrinya. Ini sebagaimana dalam riwayat Aisyah, bahwasanya Aisyah itu nggak mengkobok puasa Ramadan kecuali di bulan Syaban karena sibuk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang kedua. Anda lihat pendapat kedua ini ada unsur suami itu mendampingi istrinya. Jadi istri kadang kala punya utang ya, udah suaminya puasa sunnah, istrinya bayar utang, puasa wajib. Sehingga istri juga nggak harus uh, sibuk melayani suami makan siang ya karena sama-sama berpuasa ini menjadi contoh baik ya buat kita yang punya istri yang belum melunasi utangnya maka hendaklah mendampingi istri di bulan Syaban ini agar istrinya bisa lunas utangnya kalau ada kawan biasanya ringan jemaah kemudian pendapat yang ketiga yang ini disebutkan pendapat yang lebih kuat ya mengatakan bahwasanya bulan Syaban itu bulan yang tercepit antara dua bulan yang besar. Bulan haram yaitu bulan Rajab dan bulan puasa. Biasanya orang itu lalai karena bulan ini kecepit dianggap nggak ada. Mereka sibuk dengan bulan Rajab, mereka sibuk dengan bulan bulan Ramadan. Bulan Syabannya ter terlupakan. Usama bin Zaid Hibun Nabi SAW wabnu hibbih ya. Salah satu sahabat kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia dan bapaknya, masya Allah dua orang yang sangat dikasih sama Nabi Sallam. Beliau bertanya kepada Nabi Sallam mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhur, ma tasumu min Sya'ban. Hai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau puasa ya sebulan dari bulan-bulan yang ada sebanyak puasamu di bulan Syaban. Ada apa? Kala gitu? Nabi SAW mengatakan dzaka syahrun yaghfalun nas anhu. Beliau mengatakan bulan Syaban itu bulan yang dilalaikan, dilupakan sama manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Karena letaknya terjepit antara bulan Rajab, bulan Haram dan bulan Ramadan. Seakan-akan bulan Syaban ini bulan istirahat. Bukan bulan untuk beramal. Entah lagi kan kita mau Ramadan. Baru saja kita di bulan Rajab, bulan Haram, kita jaga-jaga diri, kita taubat. Ya bulan Syaban istirahatlah. Ternyata enggak. Gara-gara orang lalai inilah beramal di bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan tersendiri. Apa kata Nabi SAW? Wahuwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin bulan Syaban ini bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Jalla Jalal. Kalau bicara diangkatnya amal, amal itu ada yang diangkat tiap hari, pagi dan petang. Ada yang tiap pekan, Senin dan Kamis. Ada yang tiap tahun di bulan Syaban. Beliau mengatakan, "Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana Kata Nabi SAW, aku ingin amalanku diangkat itu dalam kondisi aku berpuasa. Maka kalau kita lihat puasa di bulan Syaban ini sangat dianjurkan. Tanggal berapa terserah. Yang jelas mulai awal Syaban usahakan berpuasa. Kalau mau ambil Senin Kemisnya, ambil Senin Kemisnya. Anda mau ambil Ustaz, umpamanya dua hari, satu hari berpuasa, dua hari berbuka. Tafadol. Yang jelas ini perlu untuk dipikirkan bersama. Karena sebagian orang tadi nggak peduli gitu. Taib ahibati fillah. Ada pendapat yang mungkin kita akan mendengarnya dari sebagian ustadz yang menyampaikan tentang bulan Syaban ini tentang puasa sunnah setelah nisfu Syaban. Setelah tanggal 15 itu apa masih dianjurkan puasa sunnah? Pendapat yang roji, ya disyariatkan puasa. Sunnah sebagaimana di awal pertengahan awal bulan Syaban disyariatkan. Tapi usahakan kita berpuasa nggak nunggu pertengahan Syawal, pertengahan Syaban. Jadi sekarang kita udah mulai puasa sunnah. Tapi ada yang berpendapat enggak setelah pertengahan Syaban udah enggak dianjurkan puasa. Tapi pendapat yang rojih kayaknya tetap dianjurkan puasa. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana yasum aktsaruhu. Aktsaruhu. Nabi SAW puasa kebanyakan bulan Syaban itu. Bal kana yasumuhu kullahu. Sampai dia katakan Nabi puasa full seakan-akan di bulan Syaban. Berarti beliau puasa di pertengahan awal dan pertengahan terakhir. Kemudian bicara diangkatnya amalan, itu bukan hanya di awal Sya'ban. Tapi ya bulan itu bulan diangkatnya amal. Sehingga kalau orang itu puasanya di pertengahan awal, di separuh yang awal, ya berarti dia nggak nggak diangkat amalnya dalam kondisi puasa apabila di pertengahan selanjutnya. Kemudian ada larangan dari Nabi SAW untuk mendahului Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari puasa. Mendahului. Dia, apalagi kalau hari yang diragukan ya, itu malah terlarang. Nabi SAW mengatakan, La tuqaddimu Ramadan, jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari itu dua hari sebelumnya. Adapun hadis yang berbunyi idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Kalau masuk pertengahan bulan Sya'ban jangan puasa ke sampai Ramadan. Jadi ada larangan kalau masuk pertengahan Sya'ban nggak boleh puasa sampai Ramadan. Namun hadis ini diperselisihkan kesohihannya oleh para ulama sehingga Al-Imam Ahmad mengatakan uh, tentang hadis jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari dan dua hari sebelumnya bahwasanya hadisnya hadis mungkar menurut beliau. Jadi akhir ya fillah maka tetap dianjurkan puasa setelah setengah Ramadan tapi usahakan kita puasanya sebelum pertengahan sudah puasa. Karena buat orang yang biasa puasa setelah Ramadan aman gitu loh. Gak ada masalah dia melanjutkan puasa setelah pertengahan Ramadan. Ahibati fillah, At-Tahawi mengatakan tentang larangan puasa setelah masuk tengah Syaban, beliau mengatakan huwa mansukh itu hukumnya sudah dihapuskan. Beliau pun menukil ijma atas ditinggalkannya beramal dengan hadis tadi. Sehingga kebanyakan ulama mengatakan la yu'malu bihi. Enggak diamalkan tuh hadis, tapi ada sebagian ulama yang tetap mengamalkan seperti Al-Imam Syafi'i mereka melarang memulai, ingat melarang memulai puasa sunnah setelah pertengahan Ramadan, melarang memulai. Tapi yang sudah biasa puasa sebelum pertengahan ya silahkan dilanjutkan. Berarti nggak ada masalah. Ini juga ada anjuran bagaimana kita berusaha untuk memiliki puasa sebelum pertengahan Syaban. Ahibati fillah. Tadi disebutkan hadis Usama bin Zaid bahwa ternyata di bulan Syaban ini adalah bulan diangkatnya amalan pada Allah Azza wa Jalla namanya diangkat amal kita lihat ya orang-orang ini kalau mau akhir tahun mereka sibuk semuanya sibuk untuk buat laporan kadang-kala ada barang yang harus habis tapi belum habis makanya di akhir tahun itu selalu orang-orang itu obral sudah diskon 70% diskon sekian diskon sekian karena apa udah mau habis nih tahunnya Bagaimana dengan bulan Syaban? Karena bulan ini bulan pelaporan amalan, maka seharusnya kita semangat. Tapi bulan ini dilengah sama banyak manusia gara-gara bulannya kecepit. Sehingga kita lihat karena waktunya banyak dilengahkan sama manusia, pahalanya bertambah besar jemaat. Allah menjelaskan yang seperti itu. Jadi beribadah di waktu-waktu yang sulit, Sampai Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Itu seperti berpegang kepada bara api. Yang beramal pada saat itu. Seperti yang diamalkan sahabat. Pada masanya sahabat. Maka mereka akan mendapatkan pahala 50 dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Maka di sini perlu kita kaji sedikit tentang hikmah beramal di waktu-waktu yang lalai. Jadi waktu orang-orang sedang sibuk mencari dunia, kita tahu beribadah. Maka bicara sholat duha yang paling mulia itu, Hina termudul fisal, sholatul awwabin. Ketika anak-anak onta itu mulai kepanasan ya, udah mulai beranjak di tempatnya, kita sholat. Biasanya orang udah malas tuh sholat, eh kita malah sholat yang buka toko, yang sedang bekerja, sedang sibuk dengan pekerjaannya, ini orang malah sholat. Maka beramal di waktu-waktu yang banyak manusia lengah, maka ibadahnya akan berlipat ganda. Seperti sholat di akhir malam. Nabi alaihi salatu mengatakan afdalus salat ba'dal faridah qiyamul lail. Sebaik-baiknya sholat sunnah setelah Sholat wajib itu ya qiyamul lail. Ketika orang-orang sedang tidur gitu loh, sedang menikmati, eh ini malah beribadah. Disebutkan di sini beberapa faedah tentang menghidupkan waktu yang dilalaikan itu dengan amalan-amalan soleh. Yang pertama namanya orang sedang lalai, berarti kita beribadah orang pada nggak tahu gitu. Di sini menyembunyikan amalan sunnah ya itu lebih utama daripada menampakkannya. Apalagi bicara puasa. Puasa ini amalan yang tidak terdeteksi sama manusia. Maksudnya, ya kan nggak kelihatan orang puasa dengan tidak puasa itu ada tandanya. Nggak kelihatan tanda, Nggak ada gerakan yang dilakukan. Orang sholat dengan tidak sholat kelihatan. Oh ini sedang sholat. Dari mana kau tahu? Ya aku tahu lah, Dia menghadap ke kiblat, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia ruku, dia sujud. Kelihatan orang ini sedang sholat. Tapi kalau dikatakan orang ini sedang puasa, dari mana engkau tahu dia sedang dia puasa? Sedangkan puasa itu meninggalkan dan bukan mengamalkan. Meninggalkan. Itu meninggalkan syahwatnya. Dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Kemudian biasanya beribadah di waktu yang dilalaikan manusia itu lebih berat untuk jiwa manusia. Dan semakin berat untuk jiwa manusia, maka pahalanya semakin berlipat ganda. Karena Allah memandang kepada kelelahan yang harus dilewati manusia. Kemudian orang yang menyendiri atau dia beribadah secara sendirian. Dia berpisah dari ahli maksiat. Maka kadangkala orang itu menjadi penyebab balak itu nggak turun kepada negeri itu. Karena masih ada orang soleh di sana yang berusaha untuk memperbaiki. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Tapi ingat kita berusaha bagaimana kita bukan hanya baik di diri kita. Tapi mengajak orang lain untuk baik ya ma. Dan ketika amalan diangkat kepada Allah Azza wa Jal, maka harapan kita amalan kita itu diangkat dalam kondisi kita puasa. Kita menjaga syahwat kita. Kita amalan juga banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna. <clears throat> Innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Minta kepada Allah Azza untuk diterima. Maka kita berusaha dengan kita berpuasa, doanya mustajab, kita lebih jauh dari kemaksiatan. Sehingga harapannya amalan kita lebih diterima sama Allah Azza wa Jalla. Baik, ahibati fillah. Di bulan Syaban ini ada malam nisfu Syaban. Ada apa dengan malam nisfu Syaban ini? Ternyata ada banyak hadis yang menyebutkan tentang malam nisfu Syaban. Pertemuan sekarang anak akan sebutkan hadis yang sahih. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Apa tujuannya? Agar kita tidak salah beramal. Kadang-kadang orang itu beramal gara-gara mendengar hadis dhaif, bahkan ada hadis palsu, Maman. Adapun hadis yang sahih ada dua. Walaupun hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama hadis Abu Musa Al-Ash'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna Allah la yattari'u fi lailatin nisfi min sya'ban fayaghfir li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahid Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu memandang pada malam nisfu Sya'ban kepada hamba-hambanya. Maka Allah mengampuni dosa semua hambanya kecuali dua manusia. Yang satu musyrik, orang musyrik. Orang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni dosanya. Yang kedua musyahin. Musyahin ini yang orang bertikai, orang yang menyimpan dendam. Orang yang berantem, yang gak mau bertegur sapa. Dan kita lihat setan itu dia berusaha bagaimana menyesatkan manusia agar manusia melakukan kesyirikan. Ya. Ketika dia nggak mampu membuat orang melakukan kesyirikan, apa kata Nabi SAW? Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu udah putus asa bisa disembah lagi di jazirat. Arab, dia udah putus asa. Karena melihat orang berlomba-lomba, beramal soleh, mereka belajar. Terus apa yang dilakukan setan? Maka setan berusaha untuk mengadu domba di antara mereka. Agar mereka berantem, agar mereka bertengkar, agar mereka tidak bertegur sapa. Itu yang dilakukan setan. Karena buat setan, kalau orang itu melakukan perbuatan tadi, merusak hablum minan nas dengan keluarganya, maka dia nggak akan diampuni dosa-dosanya. Maka setan punya kawan lagi ke neraka. Kemudian hadis yang kedua riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yattali Allah ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memandang kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban fayaghfir li'ibadihi ila illa al-itsnain. Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali dua orang. Sama musyahin wa qatilu nafs. Kalau di sini musyahin orang yang menyimpan dendam dan orang yang membunuh dirinya. Itu enggak diampuni sama Allah Azza wa Maka hibati fillah kita perlu renungkan dua hadis yang baru saja kita dengar. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Daruqutni dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis yang kedua itu riwayat Abdullah bin Amr bin As itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Mundiri dan dihasan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah taala. Baik, kita renungkan dua hadis ini. Yang pertama, Allah mengampuni untuk semua hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Maka berarti kita perlu hati-hati jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita menyimpan dendam. Oh, anak memutus silaturahim sama fulan. Ini mau diangkat nih. Kok nggak baikan sama fulan, nggak diangkat amalannya, nggak diampuni dosa dosa Jadi kita perlu mengecek kondisi hati kita kalau memang ada orang-orang yang yang mungkin kita tidak mau mengenal dia lagi, tidak bertegur sapa sama dia lagi. Dia saudara. Ucapkan salam paling tidak. Tapi yang kedua, bahaya dari menyimpan dendam. Permusuhan di antara manusia. Allah nggak ngampuni dosa-dosa orang yang menyimpan dendam. Setiap hari Senin dan Kamis pun ketika diangkatnya amal sama kecuali buat orang yang menyimpan dendam dan orang yang bermusuhan sama saudaranya. Maka hendaklah kita berusaha untuk meninggalkan dua sebab yang kita nggak akan diampuni dosa-dosa kita sampai kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, rasa kita cukupkan di sini. Insya Allah kita akan membahas pada perjumpaan yang akan datang tentang fadilah-fadilah yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Kemudian juga kita akan melihat apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW apa tidak? Tentunya kita akan kembali kepada Qala Allah, Qala Rasul firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan nisfu Syaban ini sehingga kita beramal dengan harapan amalan kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang berkaitan dengan ya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah dan hadis-hadis yang tidak sahih yang berkaitan dengan malam nisfu Syaban. هذا وصلى الله على Muhammadin wa وعلى آله وصحبه وسلم Anda kembalikan ke moderator. الله خير Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas uh, ilmu yang disampaikan. Uh, kita buka tanya jawab untuk Ukti Mulan Tafadol untuk di unmute langsung bisa bertanya dengan Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Uh, sebelumnya Ana mau mengucapkan secara pribadi terima kasih sama Ustaz Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Uh, eh, karena Ana ini baru setahun lebih Ustaz ngaji. Alhamdulillah dari <clears throat> dari tahun kemarin sebenarnya Ana udah pernah interaksi langsung sebelumnya perihal masalah uh, yang menimpa Ana tahun lalu. Alhamdulillah Ana sekarang ini Ustaz sudah hijrah ke Jawa Timur alhamdulillah. Masya Allah, Uh, Ikut suami uh, dinas di sini Ustaz. Uh, lagi mohon doanya Ustaz semoga uh, rumah tangga yang kali ini dengan suami Ana lindungi Allah dijaga dan dijauhkan dari godaan syaitan. Barakallahu fiik wa waffaqakallah li kulli khair wa afakillah min kulli syarr. Nah, Tafadhali ukhti Mulan. fenomena yang terjadi pada malam Nisbu Saban Ustaz tentang puasa Nisbu Saban ya yang dimana biasanya malam itu kan Ustaz orang-orang pada ke masjid ya Ustaz bawa air terus yang katanya baca Yasin tiga kali dan bacaan-bacaan yang lain itu Ustaz nah itu dari mana asal mula perkara malam Nisbu Saban dengan puasa itu Ustaz apakah ini masuk kategori perkara bid'ah Ustaz mohon penjelasannya dan pencerahannya Ustaz بارك الله فيك وبارك الله Masya Allah, Nah, mahibati fillah. Ya, sebenarnya apa yang ditanyakan oleh ukhti, itu yang akan kita bahas pada perjumpaan, pertemuan yang akan datang ya. Pada Senin depan insya Allah, berkaitan dengan ada sholat 6 rakaat dengan niat tolak bala, dengan niat panjang umur ya. Supaya nggak butuh sama manusia. Ada juga uh, membaca surat yasin dan doa doa khusus juga ada doa Allahumma ya dzal manni wala yumannu alai ya dzal jalali wal ikram sampai akhir doa itu kemudian juga uh, ada juga keyakinan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar itu adalah uh, Lailatul Nisfi Sya'ban itu Lailatul Qadar malam penentuan takdir ya sehingga orang-orang berharap mereka dapat rezeki yang lebih di malam hari itu <clears throat> ini berkaitan uh, dengan hal ini ada hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu yang dijadikan rujukan oleh mereka. Tapi hadis-hadisnya lemah. Hadis-hadisnya nggak bisa dijadikan rujukan gitu ya. Sehingga ya kita nggak bisa menisbatkannya kepada Nabi SAW bahwa Nabi melakukan itu karena Nabi juga tidak pernah uh, menyampaikan hal itu kepada para sahabatnya dalam hadis yang sahih berkaitan dengan malam itu malam diampuninya dosa buat orang-orang yang selain musyrik dan musyahid tadi sahih hadisnya. Berarti amalan-amalan yang ditanyakan tadi tidak sesuai dengan sunnah. Tapi insya Allah untuk lebih detailnya kita akan bahas pada Senin depan. Karena kalau hari ini tanggal 4 Syaban ya berarti Senin depan itu tanggal 11 Syaban udah deket sama nisfu Syaban supaya orang-orang Biasanya orang itu nggak peduli. Sekarang ini tidak terlalu peduli dengan urusan Syaban. Mereka hanya peduli dengan nisfu Syaban. Padahal bicara beramal, ya mulai awal Syaban. Bagaimana kita memakmurkan, ini bulan diangkatnya amal. Kita kepinginnya amalan apa ya? Semua amalan yang kita amalkan di Ramadan itulah yang seharusnya kita tambah volumenya. Seperti tadi disebutkan bagaimana Amr bin Qais ketika masuk bulan Syaban, dia tutup tokonya, dia fokus baca Al-Quranul Karim ya. Seperti itu yang dilakukan oleh mereka. Tidak dengan cuma, oh nisfu syaban nanti aku, aku akan beramal, aku akan kiamul lail. Hanya nisfu syaban, enggak. Jadi sepanjang malam ini, atau sepanjang bulan ini kita berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan yang akan kita kerjakan nanti di bulan Ramadan. Tapi manusia itu memang sukanya gimana saya beramal dikit. salah saya urusannya. Ya kalau amalannya sohi silahkan diamalkan. Tapi kalau ternyata tidak dilakukan sama Nabi SAW, ya seharusnya kita mempertimbangkan kembali. Jangan sampai kita beramal kemudian nggak diterima. Padahal ini bulan diangkatnya amalan. Hada wallahu a'lam Nah. Ya Ustaz, jazakallahu Khairan. Eh, untuk selanjutnya sambil diselingi dengan uh, dibaca di kolom chat, mungkin uh, Ukti Fulana bisa unmute. Un mohon untuk bertanya uh, sesuai dengan tema hari ini. Tafadal Ukti Fulana. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kok jadi Ukti Fulana? Nah Tafadali Ukti. Ya. Nah Ya, uh, Om Ustadz um, mau bertanya terkait apa dua golongan yang mungkin tidak diampuni sama Allah, um, apa yang orang musyrik tadi. Nah ini Ustadz, um, Qadarullah orang tua saya itu memang beliau tidak pernah mau berpuasa Ustadz. Nah, karena alasannya kalau beliau berpuasa nanti aku ini diambil sama maksudnya uh, beliau itu kayak kejawen gitu loh Ustadz orangnya. Puasa Ramadan nggak pernah? Apa puasa sunnah uh, maksudnya? Kalau, kalau tahun kemarin masih mau puasa, cuman untuk tahun ini lah makanya ini kan sebelum Ramadan dan sebelum nisfu Syaban. Ini kan maksudnya anak sudah mengenasihati orang tua anak. Ibu kalau puasa itu justru menolak balak maksudnya kita dekat sama Allah tapi beliau katanya itu nanti kalau aku puasa ini aku rohku diambil sama inilah maksudnya memang orangnya kejawen banget gitu loh Ustaz. Enggak afan. Uh, ah, saya juga, Jadi ada keyakinan-keyakinan yang ngambil rohnya selain Allah. Iya Ustaz. <laughs> ya Allah kadarullah makanya itu Ustaz. Um, makanya ini sebelum apa sebelum masuk Ramadan dan sebelum nisfu Syaban saya juga ingin maksudnya menasihati kembali orang tua iya, anak. Iya. Tapi juga maksudnya ilmu ilmu sholat, tapi ibu sholat, ibunya sholat. Um, terkadang Ustadz, oh, makanya Allah. itu um, dulu sholat puasa, cuman memang semenjak tahun ini tuh nggak tahu Ustadz beliau itu dapat dari mana kok tiba-tiba nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya itu tadi karena nanti kalau aku sholat kalau aku puasa rohku gampang diambil sama itu katanya ada orang yang suka sama beliau. Subhanallah. Nah, Terus ibu tinggal sama siapa? Sama nah, anti? Enggak, saya di rumah sendiri ibu di kampung sana Ustad. Oh. Cuman memang seminggu sekali saya pulang. Sama siapa ibu tinggal? Sama bapak Ustad. Oh berdua sama bapak. Bapak sendiri? Ya. Sholat dan puasa? Eh, Um, ya jarang sih Ustadz, maksudnya memang orang pegunungan ya Ustadz. Jadi Allah mereka Allah. berdua itu memang aduh kejawennya itu masih kuat banget gitu loh. Gak ada saudara yang tinggal sama bapak sama ibu, anak-anaknya? Gak ada, kebetulan anak tunggal saya Ustadz. Allah ibarik fiki, Allah ibarik fiki. <laughs> Ustadz. Kayaknya ya, harus lebih itu. sering pulang nanti. Kalau memang bisa, kalau oh. tadi seminggu sekali, karena memang uh, Orang tua itu tadi ketika anaknya cuma ketemu sekali, kemudian nanti di kampung situ dia ketemu sama orang lain gitu ya. Yang akan memberikan ilmu kepada mereka berdua. Um, iya nam insya Allah Ustaz. Nah, makanya saya ini gimana caranya? Siap, Maksudnya nah. ibu itu juga terkadang kena pengaruh jin gitu loh Ustaz. Um, bagaimana menyembuhkan? Maksudnya ya menasihati beliau sehingga beliau itu oh iya ya maksudnya ada Allah gitu loh kok malah beliau malah lebih takut sama itu tadi beliau nggak mau puasa sama nggak mau sholat karena takut hal itu tadi daripada takut sama Allah. Allah Seperti itu. Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Ya, Jazakallahu khairan nah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ukhti ini menjadi apa ya? Menjadi cemeti buat kita semua buat para ustadz ya, para pendakwah dan buat setiap orang yang udah ngaji, setiap muslim ini kita tuh punya kewajiban ya untuk menyampaikan agama Allah ini. Rasul SAW mengatakan beliru ani walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat gitu. Alhamdulillah dakwah via media jalan. Tapi kita perlu juga dakwah yang seperti yang dikatakan tadi yang ke gunung-gunung, yang di kampung, yang mereka kadang-kadang nggak -kadang tersentuh gitu dengan dakwah ini. Atau yang berdakwah itu mengajak kepada yang salah. Seperti tadi dikatakan ada yang bisa mengambil nyawanya, ruhnya, ini dan itu. Jadi apa yang harus dilakukan jemaah? Ya kita harus lebih semangat lagi menyampaikan agama Allah ini dan yang kedua, ya memulai dakwah itu memang dengan memperbaiki keimanan. Karena kalau bicara la ilaha illallah, kita semua tahu bahwasanya la ilaha illallah ini mengandung dua rukun. Yang pertama namanya nafi, peniadaan. Di mana kita mengatakan la ilaha yakni tiada Tuhan yang berhak disembah, nggak ada. Gak ada Tuhan yang berhak disembah. Banyak Tuhan-Tuhan, gak ada yang berhak disembah. Illallah. Kemudian kita menetapkan kecuali Allah Azza Maka bagaimana sekarang memahamkan kepada orang tua tentang makna la ilaha illallah. Kenalkan orang tua dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah. Karena hibati fillah. Kadangkala ada orang yang mengatakan, saya itu berobat kepada